PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Awas kau karma pala, kubunuh kau karma pala. Eh, sabarlah Purbaya, sabarlah. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Hah? Yang aku harus menuntut balas pada karma pala. Dia telah membunuh ibuku dan membawa lari bibi cempaka. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih Pak, Procold, obat flu andalan, pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Procold memang manjur cepat kerjanya, dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokot memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokot, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas. Pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru tersedia juga Prokol sirup obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Apakah kau kecewa denganku? Tidak, Kakang. Karena aku tidak dapat berbuat sebagaimana kakak Wulan berbuat. Aku kecewa dengan kelemahan tubuhku. Intan, jika itu yang menjadikan jalan hatimu, aku akan menjadikan seorang wanita sebagaimana yang kau inginkan. Aku ingin menjadi seorang wanita yang pemberani. Yang tidak pernah dihantui oleh perasaan-perasaan lemah wanita. Oh, Dewata, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa mendapatkan kakang Saka? Aku harus menyingkirkan Intan Pandini. Ya. Kakang Saka tidak boleh lagi bertemu dan berjumpa dengan Intan Pandini. Pengecut, Oh, kurang ajar. Kau, kau berani meludahiku. Bagus, bagus. Agaknya kau pun anak harimau. Hah? Ah, aku akan memelihara dua anak harimau yang kelak akan dapat menghiburku. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. Mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mulas diare datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop, stop dengan entro stop. Entro stop, stop, obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop cep. Makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. Serasa. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Lepaskan. Tidak, Kakak. Ah. Lihat ini iblis wanita. Aku akan memutuskan rambutmu yang indah ini. Jika kau tidak mau mengakui bahwa kau sudah mendustai kami semua. Ah, aduh dipulas. Naskah disusun oleh Isar Sponsen. Ide cerita CC Sukyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-31 ini didukung oleh Rio sebagai Purbaya Yanuar sebagai Karma Pala, Kasdu Dewa sebagai kakek misterius, Ana Sambayon sebagai Rara Angken, Yulia sebagai Cempaka, Yoko sebagai Kirimbun, dan pengantar cerita Lukman Tambosi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, bahwa Mbah Jatis mengambil alih Raden Karmapala dari Kiluminta yang sudah tak sanggup lagi mengajarnya. Mbah Jatis dapat memberikan keyakinan pada Raden Karmapala akan kehebatan aji-aji dari Padepokan Kuala Larang. Sedang Raden Purbaya yang berhasrat untuk ikut dalam pesta pendadaran murid Padepokan Kuala Larang terpaksa mencuri jurus-jurus yang belum diajarkan oleh Kiluminta agar dapat memenuhi syarat ikut dalam pesta itu. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya yang secara diam-diam berlatih jurus-jurus curiannya diganggu oleh seseorang yang misterius. Oh, ada yang mengintip latihanku. Siapa ya? Paman siapakah yang mengintip latihanku? Keluarlah! Semua ini aku lakukan karena ingin turut dalam pesta pendadaran itu. Aku tidak bermaksud sedikit pun mencuri belajar untuk maksud yang buruk. Oh, agaknya kau yang pernah menggangguku dulu. Eh, bocah, bocah. Kenapa kau sampai berlatih di tempat gelap seperti ini? Hmm? Bukankah padepokan ini adalah suatu padepokan yang besar? Kau dapat berlatih di salah satu ruangannya. Hah? Ah, siapakah kau ini, Aki? <laughs> Aku adalah kakek tua pikun yang eh, sudah melupakan namaku sendiri. <laughs> Mungkin aku dilahirkan tidak diberikan nama oleh orang tuaku. Ah, mana mungkin, Kek. Setiap orang pasti memiliki nama. Orang tuaku memberikan aku nama Purbaya. Oh, iya, iya, iya. Ya. Uh, mungkin juga orang tuaku memberikan aku nama, tapi aku sudah melupakannya. <laughs> Kasihan sekali. Kakek sudah tua sekali agaknya. Oh, <laughs> memang sudah tua sekali. Umur kakek, hmm, ya, ya, ya, ya sudah tua. Uh, Ah, benar, sudah tua seperti yang kau katakan, ah, bocah pencuri. <laughs> Pencuri? Kakek menyebut saya pencuri. Kenapa, Kek? <laughs> Ah, baru saja tadi kau sendiri yang mengakui mencuri. Sekarang kau berlagak bodoh. Atau memang lupa, bocah pikun? oh, <laughs> jurus-jurus itu? Iya. Kenapa kau tidak melatihnya di dalam padepokan saja? Hah? Tidak mungkin, Kek. Uh, saya saya takut dicegah sebelum saya dapat menguasai jurus ini. Dan itu berarti saya akan gagal ikut dalam pesta pendadaran itu. Hah? Pesta pendadaran? <laughs> Apakah itu sangat menarik perhatianmu, hmm, bocah? Tentu saja, Kek. Saya sudah ingin sekali melihat apakah kemampuan yang saya miliki dapat mengalahkan banyak orang atau tidak ada artinya sama sekali. Eh, eh, eh, Kau ingin mengalahkan banyak orang. Untuk apa? Hmm? Untuk membalaskan sakit hati ibu saya pada orang-orang jahat. <laughs> bocah kecil, bocah bagus, bocah pemberani. <laughs> aku suka sekali padamu dan aku sebal sekali dengan semua isi padepokan ini. Yang kurang menghargai kincir metuku. Hmm, bocah, Aku akan memberikan sedikit petunjuk pada jurus pembukaanmu. Hmm? Jurus pembukaanku? Ya. Gerbang Dewata? Ah, siapakah kakek ini sebenarnya? Kenapa kakek mengatakan kincir metu kakek? <laughs> oh, iya, iya, iya, lupa. Ah, ah, lupakan saja kata-kata kakek tadi. Kakek memang sudah tua, jadi pikun. Ya? <laughs> Ayo, aku akan memberikan sedikit petunjuk. Dengan tambahan sedikit gerak yang sederhana, kau akan dapat memperkuat jurus pembukaanmu. Ayolah, ayo, ayo. Eh, nah. Tapi, tapi siapakah kakek? Ayo. Yang engkau lakukan sekarang adalah belajar jurus pertama. Mengembangkan jurus pertama. Bukan mencuri jurus seperti yang kau lakukan itu. Ayo, buka gerbang dewatamu. Ah, uh, baik, baik ya. Hup, hai, hiya, hiya, hai. <laughs> jangan bergerak. <laughs> Dengan jurus itu saja, tiga orang musuh pun dapat kau jatuhkan. Asal kau buat sedikit tambahan gerak seperti ini. Nah, lihat ya. Iya. <laughs> Seranganmu jika gagal jangan kau teruskan dengan gerak berikutnya. Tapi lihat ini. Iya. Ya. Ah, tapi gerakan itu aneh sekali, Kek. Sukar untuk saya ikuti. ah, baik, baik. Nah, lihatlah ini. Lihat ya. Iya. Iya. Ayo, coba ikuti. Dengan pertimbangan mempelajari perkembangan jurus kincir metu, Raden Purbaya mau saja menerima petunjuk dari kakek tua yang tidak dikenalnya. Kakek tua yang berjenggot panjang, bertubuh bungkuk, dan sudah agak pikun sikapnya, memberikan petunjuk pada Raden Purbaya tentang jurus gerbang Dewata. Hup, hiya, hit, hiya. Nah, cukup, cukup, cukup. Nah, cukup dulu bocah bagus. Nah, hari sudah malam. Kembalilah, nanti orang-orang mencari-carimu. Ah, besok kau dapat kembali lagi kemari untuk menemuiku. Oh, hebat sekali gerakan kakek tua itu. Dalam suasana malam yang gelap ini, seakan-akan dia lenyap menghilang dari hadapanku. Aku tidak mencuri belajar dari luar. Yang kupelajari dari kakek itu memang tidak jauh berbeda dengan kincir metu. Ya, memang. Agaknya itu adalah perkembangan dari jurus gerbang dewata. Ah, sudahlah, sebaiknya aku kembali saja sekarang. Cempaka. Uh, iya, saya di sini Gusti. Ada apakah? Di manakah Purbaya anakku? Aku tidak melihatnya sejak pagi tadi. Uh, ia berlatih terus-menerus air air ini, Gusti. Pagi hari, ia berlatih seorang diri hingga matahari terbit. Kemudian, ia meneruskan latihannya bersama kelompoknya. Ah, hamba kira, sebentar lagi ia juga akan kembali, Gusti. Hmm. Eh, eh, eh, apakah saya perlu memanggilnya sekarang juga? Oh, tidak. Tidak usah, Cempaka. Biarlah nanti juga ia akan kembali. semangat anak itu hebat sekali, Gusti. Hamba kira Gusti Purbaya kelak akan menjadi seorang pemuda yang tangguh. Ya, semoga saja anak itu dapat menjadi seorang pemuda yang mampu membela martabat dirinya dan martabat keluarganya yang telah diinjak-injak oleh sentana si ular licik itu. Memang menyakitkan bila mengingat peristiwa itu. Tapi Gusti harus ingat dengan kesehatan Gusti. Kesehatan Gusti akan dapat menjadi semakin buruk jika Gusti membenamkan diri Gusti ke dalam lamunan dan ingatan yang menyakitkan itu. Bagaimana mungkin aku dapat melupakan semua itu, Cempaka? Semua itu sudah menjadi bagian dari hidupku. Oh, Kakanda Prabu, Istana Karang Sedana, dan seluruh kerabatku di sana. Aku ingin sekali menanyakan perihal suamiku pada Eyang Resi. Hamba akan membantu menyampaikan keinginan Gusti pada Eyang Resi. Oh, tidak usah, Cempaka. Biarlah anakku Purbaya saja yang menanyakan perihal ayahnya itu. Gusti, ada apa Gusti? Ada apa dengan diri Gusti? Dadaku. Dadaku. Rasa nyeri sekali cempaka. apa yang harus saya bantu Gusti? Oh, bisa saya bantu memijat dada dan punggung Gusti? Eh, sudah, sudahlah cempaka. Eh, sudah, sakitnya sudah berkurang cempaka. Eh, Apakah saya perlu memanggil Raden Purbaya sekarang, Gusti? Kan ya, baiklah Cempaka. Carilah anak itu. Katakan, aku ingin bertemu dengannya. Uh, uh, apakah saya perlu memanggil Biparmi di dapur untuk menemani Gusti sementara saya mencari Raden Purbaya? Tidak usah, tidak usah Cempaka. Aku, aku, aku sudah tidak apa-apa. Berangkatlah. Tinggalkan aku sendiri di sini. Baiklah jika demikian, Gusti. Hati-hatilah. Dengan perasaan cemas akan keadaan gustinya, Cempaka berlari menuju ke sungai kering yang tak jauh dari sembilan mata air dewa. Sementara itu di tempat yang cukup jauh dari sembilan mata air dewa. Uh, tunggu, ya. tunggu dulu Raden. Iya. Iya. Oh, hmm. Ada apa, Paman? Apa ada yang kurang dengan jurus saya tadi? Uh, uh, tidak, tidak, Raden. Uh, hanya saja hmm, serangan-serangan hmm, yang Raden lancarkan akan lebih bagus jika Raden memiliki tenaga dalam, Raden. Tenaga dalam? Iya. Apa itu, Paman? Uh, uh, tenaga dalam adalah tenaga khusus, Raden. Atau tenaga tambahan yang dapat kita bina dari dalam tubuh kita sendiri, Raden. Uh, <laughs> uh, nanti tentu Raden akan juga mendapatkannya dari Mbah Jatis, Raden. Uh, nah, teruskanlah, Raden. Oh, baiklah, Paman. Hiya, hup, hup, hiya, pengawal yang sekaligus pengasuh dari Raden Karmapala, dengan liciknya memperdaya majikan kecilnya dan menyadap ilmu kincir metu yang baru saja dikuasainya. Aduh, aduh, Sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek, demam atau Prokol obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Ya. <laughs> Oh, celaka Raden. Ada yang mengintip latihan kita, Raden. Hei, kenapa paman jadi sedemikian takutnya? Biarkan saja orang itu mengintip latihan kita. Oh, oh. oh. hei, siapakah kisanak yang mengintip latihan kami? Ah, keluarlah. Jangan bersembunyi seperti itu. Jika ada yang perlu dibicarakan, marilah kita berhadapan dan bertatap wajah. <laughs> <laughs> ah, aku tidak mau berhadapan dan berbicara dengan pencuri busuk dan tidak tahu malu seperti kau. <laughs> Hei, siapakah kau? Orang gila yang tidak tahu diri. Tidak tahukah kau dengan siapa kau saat ini berhadapan? Ayo, keluarlah. <laughs> Bocah sombong. Hebat sekali kesombonganmu. Hah? Siapakah yang mengajarkan kesombongan seperti itu padamu? Si Jatiska, Atau mungkin si Wanayasa? Hei, untuk hal itu tidak ada satu orang pun yang dapat mengajarku. Apalagi memerintahku. Keluarlah kau orang gila. Jangan hanya bersembunyi seperti pengecut. <laughs> Benar-benar hebat kau bocah. Hmm? Hmm. Jika saja kau bukan anak kecil, Kepalamu itu sudah seharusnya aku pecahkan. Kau berani menghina orang-orang yang kau sebut dengan panggilan guru. di sana. kau agaknya tidak tahu dengan siapakah kau berhadapan. Hah? Eh? Dengan siapakah aku berhadapan? Iya, kau saat ini sedang bicara dengan Pangeran Karma Pala, putra dari Mahaprabu Galuh, penguasa bumi Pasundan ini. <laughs> Pantas kau jadi besar kepala seperti itu. Hmm? Ayo, keluar kau orang gila. Akan kupecahkan kepalamu. <laughs> Agaknya kau adalah murid dari si bodoh jatis itu, ha? <laughs> Awas, akan kulaporkan kau pada guruku, Mbah Jatis. <laughs> kau akan melaporkan pada gurumu bahwa ketika kau sedang asik mempertontonkan adik Kincir Metu pada orang lain, lalu aku datang. Begitu, ha? Iya. Akan kulaporkan semua tentang kata-kata gilamu itu. <laughs> Laporkan saja semuanya ini. Selamat tinggal. <laughs> Ayo paman, kita ceritakan pada Mbah Jatis tentang orang gila ini. Oh, oh jangan Raden, jangan. Raden mungkin akan juga dipersalahkan karena telah mempertontonkan Aji Kincir Metu itu pada saya Raden. Tapi Bukankah saya hanya berlatih? Eh, iya, iya. Uh, tapi uh, sudahlah Raden. Sebaiknya kita tidak usah menceritakan hal ini pada Mbah Jatis. Saya dapat menceritakan tentang orang gila itu saja. Tentang latihan kita saat ini tidak akan saya ceritakan, Paman. Uh, sebaiknya jangan, Raden. Orang itu tentu akan menceritakan pada Mbah Jatis. Seandainya ia berhasil ditangkap. Oh, baiklah. Jika memang paman khawatir Majatis memarahi paman, tapi aku sendiri tidak takut dan khawatir. Jika sampai Majatis mengetahui semua perbuatanku, ayo kita kembali paman. Raden, Raden. Hei, siapa itu yang mencari-cariku paman? Raden. Ayo, kita lihat ke sana paman. Hei, Cempaka, untuk apa kau masih juga menghamba padanya? Dia kini bukan lagi seorang pangeran mahkota. Bahkan juga bukanlah putra seorang raja. Dia kini sudah tidak beda dengan anak-anak pada bukan miskin yang tak dapat membayarmu sedikit pun. Ah, tapi keluarga mereka adalah junjungan hamba dan juga junjungan keluarga hamba. Ayah dan ibu hamba Sejak kecil sudah banyak mendapat pertolongan dari keluarga Raden Purbaya. Untuk itu, saya akan menghamba dan menyerahkan seluruh hidup saya padanya. Oh, jika Purbaya adalah junjunganmu, tahukah kau siapakah aku ini? Uh, ah, tak tahu Gusti. Gusti adalah putra dari Mahaprabu Galuh. Hei, junjunganmu Paman Konda menghamba pada ayahandaku. Nah, bukankah dengan demikian Aku adalah junjunganmu yang paling tinggi. Uh, iya, tuanku adalah juga junjungan hamba. Ah, kelak aku akan mengambil kau dari Purbaya dan dari ibunya. Kau tidak akan bisa menolak perintahku. Uh. Kau sudah tidak pantas menghamba pada pangeran miskin itu. Ayo paman, kita kembali. Oh, oh Dewata, celaka sekali jika Raden Karmapala sampai mengganggu junjunganku Raden Purbaya. Agaknya anak itu mempunyai sikap tinggi hati yang tidak terpuji. Moga-moga oh, Eyang Resi kelak dapat menolong mengendalikan sikap Raden Purbaya. tidak terlampau sulit agaknya untuk mempelajari jurus keempat dan kelima yang belum diajarkan oleh Paman Luminta. Ah, agaknya Paman Luminta tidak mencurigaiku yang bermain-main di sini. Ya, semua keraguanku kini sudah lenyap. Aku telah mengingat beberapa gerak yang kemarin agak terlupa. Ya, sekarang aku akan kembali ke sekitar hutan kecil di sekitar pancuran sembilan mata air dewa. Raden? Oh, ah, kau Bibi Cempaka? Ah, oh, kau membuatku terkejut saja. Ah, ah ada apa Bibi mencariku? Ah, ibunda Raden ingin bertemu. Raden diminta untuk kembali sekarang juga. Oh, ada apa Kabi? Kenapa tiba-tiba saja Ibunda ingin bertemu denganku? Apakah telah terjadi sesuatu dengan Ibunda? Uh, uh, uh, tidak Raden, uh, tidak. Uh, Ibunda hanya ingin membicarakan sesuatu uh, tentang um, Ayahanda Raden. Loh, Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasian kalau ditinggal. <laughs> Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Grogol Sirup Produksi Kalbi Farma Raden Purbaya sesaat tercenung mendengar kata-kata bibinya. Hatinya kemudian menjadi berdebar cemas. Rasa khawatir yang merayap di hatinya membuatnya kemudian segera melompat berdiri. Nah, para pendengar sekalian, Apakah sebenarnya yang akan dibicarakan oleh ibundanya? Dan bagaimanakah dengan sikap Raden Karmapala? Apakah benar-benar kelak ia akan menjadi momo yang akan mengganggu ketenangannya belajar di padepokan Gualarang? Dan siapakah sebenarnya kakek misterius yang memberikan bimbingan pada Raden Purbaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.